Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya masih seputar musalsal. Hadis musalsal sudah kita lewati pembahasannya secara globalnya. Hadis musalsal itu adalah hadis yang bisa dikatakan la barakallahu fikum hadis berantai. Masing-masing perawi sepakat. Mereka sepakat di dalam meriwayatkan suatu hadis dengan sifat penyampaian tertentu atau dengan sifat keadaan perawi di atas keadaan tertentu. Sepakat tapi ya. Jadi masing-masing perawi menyampaikan hadis dengan cara sepakat. Jadi kalau misalkan dulu ketika mengambil hadis dari gurunya, gurunya ketika menyampaikan dalam keadaan senyum dan berdiri misalkan, itu nanti kalau menyampaikan hadis yang berikutnya semuanya sepakat, berdiri senyum, berdiri senyum. Pak belum? Itu namanya musalsal namanya. Paham soalnya ya? Namanya musalsal. Dan sudah kami sebutkan tidak setiap hadis yang musalsal itu sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Mahum insyaallah ya. Naam. Qala al-mu'allifu asbahullah wa kadzalika law qala seperti itu pula kalau seandainya ada yang berkata haddatsani fulanun 'alal ghada. Telah menceritakan kepadaku si fulan nah dalam keadaan dia nah barakallahu fikum di atas ghada makan siang. Jadi posisinya ketika menceritakan itu dalam keadaan makan siang. Nah, nanti pun perawi berikutnya ketika menyampaikan hadis posisi dalam keadaan makan siang juga. Jadi sampai urut-urut sampai berikutnya berikutnya semuanya sama, sepakat mereka. Itu namanya musalsal namanya. Kita lihat. Summa inna hadzal rawi haddatsa alladhi tahtahu wa huwa 'ala al-khada. Kemudian perawi ini menceritakan hadis tersebut kepada orang yang di bawahnya di atas makan siang juga. Apa maksudnya? Jadi sama kan? Faqal haddatsani fulanun al-ghada. Naam ya? Ghadaan makan siang ya. Nah, barakallahu fiikum. Qala haddatsani fulanun al-ghada. Qala haddatsani fulanun al-ghada. nusammi hadha musalsalan. Makanya seperti ini kami namakan dengan apa? Kita namakan musalsalan hadis yang berantai. Tahu belum? Musalsal karena silsilah itu rantai. Hadis ini berantai. Dari perawi pertama sampai yang terakhir yang dia sampaikan hadis sama persis cara menyampaikannya. Mahum? Nah, barakallahu fikum. Paham enggak? Ya? Eh, paham. Nah, perhatikan baik-baik. <clears throat> Kita lihat di sini. Li'anna ruwata ittafaqu fihi ala halin wahidah. Karena semua para perawi sepakat eh, sepakat di dalam menyampaikan tersebut di atas satu keadaan fa'addawahum 'alal ghada maka mereka semuanya menyampaikan dalam keadaan mereka di atas makan siang tadi itu apa maksudnya? Ewana barakallahu fikum. Contoh yang lain. <coughs> ketika dia mengambil hadis dari gurunya, gurunya ketika menyampaikan dalam keadaan barakallahu fikum misalkan suaranya lantang dan keras misalkan. Nanti perawi yang berikutnya mencontoh ketika menyampaikan juga dengan suara lantang dan keras apa yang di bawahnya di bawahnya itu namanya musalsal namanya. Mahum salah ini ya? Ayo na'am. Wa kadzalika idza tafaqar ruwatu ala sighatin muayyanah. Seperti itu pula apabila para perawi sepakat di atas bentuk tertentu minal ada eh, berupa penyampaian bihaitsu innahum kulluhum qalu. Nah, perhatikan baik-baik ini dengan gambaran bahwasanya mereka semuanya berkata anba'ani fulanun qala anba'ani fulanun sampai orang-orang di bawahnya semuanya sama anba'ani fulanun anba'ani fulanun paham belum nih Abdullah, ini namanya musalsal namanya. Namanya apa? Musalsal. Nah, musalsal bi anba'ani. Paham soal anak teman, Eh, mafhum soal ini Abdul Aziz? Eh, pahami baik-baik. Nah. Qala anba'ani fulan ila nihayat salat sampai akhir salat, semuanya mengucapkan anba'ani fulanun. Qala anba'ani fulanun. Fa inna nusammi hadza aidan musalsalan, maka kita menamakan hal seperti ini juga musalsal. Littifaq ruwati ala sighatan muayyanah wa ya anba'ani. Karena sepakatnya para perawi di atas bentuk tertentu yaitu apa? Anba'ani. Mahum soalnya ya? Naam. Qaulu musalsalun kul ma wa ala wasfin ata. Ini upayakan sudah antum hafal ya. Jadi suatu ketika setoran siap. Nah, enggak ada yang belum dihafal. Jadi ada kesempatan terkadang memang setoran langsung terkadang setorannya kadang-kadang jadi upayakan dihafal nah yakni annama ma'ata al wasfin wahidin min ruwat yaitu maksudnya adalah hadis yang apa yang masing-masing perawi nah mendatangkan di atas sifat yang satu paham ya Para perawi semuanya sepakat di atas sifat yang satu. Sawa'un kana hadzal wasfu fi sighatil ada, perhatikan baik-baik. Baik sifat di sini adalah sifat bentuk penyampaiannya. Paham ya? Bentuk penyampaiannya maksudnya bagaimana? Anba'ani semuanya anba'ani. Haddatsani semuanya haddatsani. Itu berarti bentuk penyampaiannya kan? Au fi halir rawi atau mengenai keadaan perawi. Perawi ini ketika menyampaikan dalam keadaan duduk dan minum teh misalkan. Paham ya? Ini kan majelis santai misalkan istilahnya ya. Ketika dia mengambil ilmu atau mengambil hadis dari gurunya, posisinya saat itu gurunya nah menyampaikan suatu hadis dalam keadaan duduk, minum kohwah atau kopi misalkan. Nanti ketika dia menceritakan semuanya mencotoh dalam keadaan duduk dan minum kohwah, minum kopi tadi misalkan. Paham Itu namanya musalsal. Berarti keadaan perawi kan itu, keadaan perawi contoh gitu loh. Fa idza tafaqa ruwatu ala syai'in imma fisikotil ada. Apabila semua perawi sepakat di atas suatu perkara ima cara penyampaiannya, perhatikan bentuk penyampaiannya, au halir rawi atau keadaan perawi, fa inna yang yusama musalsalan Paham belum? Maka itu semuanya dinamakan dengan musalsalan, dinamakan dengan musalsal. Qalu mithlu anna wallahi anba'anil fata. Seperti contohnya, la barakallahu fikum lafaz anba'anil fata. Wa qad taqaddama hadzal mithal dan sungguh telah lewat contoh seperti ini. Wa dzalika bi an yaqula kullu wahidin minhum anba'ani fulanun yaitu dengan catatan masing-masing perawi tersebut mengatakan anba'ani fulanun fulan telah menceritakan kepadaku. Qala anba'ani fulanun ila nihadis sanad. Semuanya mengucapkan anba'ani fulanun sampai akhir sanad. Sampai akhir sanad. Fa inna nusammi hadha musalsalan maka yang seperti ini kita namakan musalsal anna ruwata ittafaqu fihi ala sighatin wahidah fil ada. Dikarenakan semua perawi di sini sepakat dalam hadis tersebut apa? di atas bentuk yang satu dalam penyampaian. Wa misluhu dan yang semisalnya malau tafaqa al-sighah. Eh, contoh yang semisal itu yaitu apa? Apabila mereka sepakat di atas bentuk sami itu, semuanya sami itu, sami itu, sami itu, sami itu, sami itu sampai ke bawah semuanya sama, sami itu. Au kola, semua kola, kola, kola, kola. Au nahwu dzalik atau yang semisal itu. Fa inna kullahada maksudnya setiap atau masing-masing contoh ini sama musalsalan dinamakan dengan apa? musalsal. salah ya? Nah, barakallahu fiqom. Kita ambil dikit lagi barakallahu fikum biar tambah jelas contohnya. Summa qala al-mu'allif rahimahullah kadzaka qad hadatsanihi qa'ima aw ba'da an hadatsani tabassama. Contohnya, contoh yang lain yaitu telah menceritakan kepadaku seorang guru atau perawi dalam keadaan berdiri. Semuanya mencontoh dalam keadaan berdiri. Atau setelah menceritakan tabas Apa tabas Senyum. Senyum itu beda dengan tertawa. Paham ya? Tertawa itu biasanya menampakkan giginya. Kalau senyum itu tidak mengharuskan tampak giginya. Coba antum senyum bisa enggak antum coba? <laughs> Nah, barakallahu fiikum. Senyum sudah ma'ruf ya. Enggak perlu di syarah panjang lebar. Senyum itu biasanya enggak nampak giginya, walaupun terkadang nampak walaupun sedikit. Paham ya? Tapi kalau tertawa seringnya identiknya yang namanya tertawa itu nampak giginya. Paham ya? Nah, ini tabas sama dalam keadaan senyum. Mahu salah nih? Eh, kita lihat contohnya. Kala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala, yakni anna man anna <clears throat> min ini benar ya, ini man keliru itu. Ha, keliru atau enggak itu? Punya antum ada rokatnya enggak? Ada rokatnya? Masih selamat atau enggak ada rokatnya? Yang cetakan Saudi itu mana atau min punya antum? Hah? Man. Keliru atau benar? Ya, yang salah. Yang benar min. Kalau punya antum ada rokatnya kan? Masih selamat itu. Naam. Yakni anna min suwaril musalsal bahwasanya termasuk bentuk-bentuk musalsal, gambaran-gambaran musalsal an yakula rawi seorang perawi mengatakan perhatikannya haddatsani fulanun qa'ima. Si fulan menceritakan kepadaku dalam keadaan berdiri. Qala haddatsani fulanun qa'ima. Perawi yang berikutnya juga sama mengatakan telah menceritakan kepadaku si fulan dalam keadaan berdiri. Qala haddatsani fulanun qa'ima. Kemudian dia mengatakan telah menceritakan kepadaku si fulan dalam keadaan berdiri. Qala haddatsani fulanun qa'ima. Sampai terakhir. Sampai akhir sanad. Wa hakadha ila nihayatis sanad. Dan demikian sampai akhir sanad. Ini namanya apa? Musalsal. la nah, barakallahu fikum bihaddasani. Fulan qaima. Apa maksudnya ya? Eh, na'am. Wa mithluhu ma law qala haddatsani fulanun wa huwa muttaji'un 'ala firasyih. Contoh yang lain, kalau ada orang yang mengatakan telah menceritakan kepada kesimpulan dalam keadaan dia muttaji'. Apa muttaji'? Bersandar di atas kasurnya. Semuanya perawinya menyampaikannya seperti itu. Dalam keadaan perawi itu eh, barakallahu fikum bersandar di atas kasurnya. summa tafaqat ruwat summa tafaqar ruwatu kemudian para perawi sepakat ala misli fa innahu yakunu musalsalan. Maka yang seperti ini dikatakan musalsal. Na'am barakallahu fikum. Yang terakhir wa min suwarihi an yaqul dan termasuk contoh-contohnya juga bentuknya juga Seorang perawi mengatakan haddatsani tsumma tabassam. Paham ya? Dia ngomong telah menceritakan kepadaku. Dah ketika ngomong itu dia senyum. Paham ya? Senyum. Sampai akhir sanad semuanya seperti itu. Haddatsani fulan, senyum dia. Haddatsani fulan, senyum lagi dia. Haddatsani fulan, senyum lagi. Sampai yang terakhir. Semuanya ketika menyampaikan senyum dalam keadaan senyum. Nah, itu namanya apa? Wa istamiru dzalika fi jami' sanad dan terus menerus sampai seluruh sanad itu namanya musalsal paham ya musalsal bitabassum paham ya maksudnya musalsal dengan tabassum tadi itu maksudnya menyampaikannya dengan cara senyum tadi itu mahum salah ini ya ini sudah kita lewati pembahasannya para fikum tidak semua hadis musalsal itu sahih dan tidak setiap hadis sahih apa musalsal nasallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin